As-sihir asal kata dari sahara yang secara bahasa adalah merupakan satu ungkapan yang sebabnya halus dan tersamarkan. Apabila sesuatu itu tersamarkan dan seseorang terpengaruh dengan tanpa dia merasa maka ini secara bahasa disebut asihir. Dari situlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna minal bayani lasihra. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada yang berbentuk sihir. Disebabkan karena dengan penjelasan tersebut terkadang seorang terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh al-mubayyin wal muballigh demikian pula waktu sahur dinamakan waktu sahur disebabkan karena terdapat ya pada akhir malam dan tersamarkan tersembunyi antara cahaya dan kegelapan ini secara bahasa. Adapun secara istilah telah disebutkan oleh Abu Muhammad Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Kafi. Tentunya kitab ini dalam mazhab Hambali rahimahullahu taala beliau mengatakan as-sihru azaim waruqah wa yu'athiru fil qulubi wal abdan fayumarrid wa yaqtul wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih bahwa yang dimaksud dengan as-sihr azaib azimah ya apakah dengan benda-benda tertentu ataukah ruqyah ruqyah tertentu bacaan-bacaan tertentu yang digunakan sebagai wasilah untuk meminta bantuan dari para syaitan ataukah berbentuk ikatan-ikatan simpul-simpul yang dengan hal tersebut ya dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh para tukang sihir memberikan pengaruh mendatangkan azar. Ada pengaruh. Apakah itu pada hati seorang atau pada jasmaninya? Ya. Atau terkadang hanya sekedar al-khayal. Khayalan. Mereka melihat sesuatu itu bergerak pada tidak bergerak. Bahkan terkadang menyebabkan sakit dan bahkan terkadang sampai pada tingkat membunuh dan menewaskan seorang yang disihir tersebut. Dan di antara bentuk sihir pula ada yang disebut dengan as-sarf wal atf. As-sarf wal atf. As-sarf yaitu memalingkan ya. Dua orang yang saling cinta mencintai misalnya antara suami istri yang tidak pernah ada masalah dalam keluarganya maka datanglah tukang sihir ini dengan caranya maka dia pun menyihir laki-laki tersebut sehingga ketika dia hendak mendekati istrinya dia melihat satu kejelekan dan dia tidak mampu nah sehingga memisahkan antara keduanya ataukah mendekatkan antara dua yang saling membenci ini semua masuk dalam definisi as-sihir secara syarak Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fayata'allamuna minha ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut. Ya, apa-apa yang mereka memisahkan antara seorang dengan istrinya. Maka dari sini menunjukkan bahwa sihir tersebut ada pengaruh. Dan pengaruhnya hakikah. Ya, tidak hanya sekedar khayal. Nah, bahkan menjadikan seorang sakit, e, melumpuhkan tubuh misalnya, bahkan sampai pada tingkat pembunuhnya. Nah, dan as tabit di dalam al Qur'an Al Karim disebutkan demikian pula di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Allah ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang membelinya, beli sihir tersebut yang ini merupakan perbuatan kekufuran. Malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan mendapatkan bahagiannya di akhirat kelak. Hai, dia tidak memiliki agama. Maka berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ini sebagian para ulama menghukumi bahwa as-sahir tukang sihir kafir keluar dari Islam dan ini pendapat sekolongan dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Malik rahimahullah dan demikian pula Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad rahimahumallahu taala. Akan tetapi di sana sebagian dari kalangan para ulama seperti Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala beliau merinci dalam hal ini. Dan itu disebutkan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa tidak semua tukang sihir itu kafir. Sebab di antara jenis sihir ada yang mereka menyihir dengan meng, dengan meminta bantuan kepada para syaitan para syaitan syaitan dari kalangan jin yang mereka minta bantuan kepadanya untuk memudaratkan seseorang yang hendak disihirnya maka dengan berbagai macam cara bahkan terkadang sampai kepada tingkat beribadah kepada syaitan tersebut ya apakah dengan lafaznya ataukah dengan jasadnya ataukah dengan mengorbankan sesuatu sembelihan dan yang semisalnya kepada syaitan tersebut agar syaitan ini mau menuruti apa yang diinginkannya dan ini adalah kufur dan tukang sihir yang demikian yang menggunakan para syaitan dalam uh, meluluskan keinginannya dan apa yang dia inginkan maka tukang sihir tersebut kafir nah akan tetapi apabila tidak sampai kepada tingkat istighdam menggunakan bantuan para para syaitan maka tidak menyebabkan seorang itu kafir akan tapi dia fasik ya dan e, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dari sini e, dari perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama maka mereka pun berselisih tentang hukum tukang sihir tersebut sebagaimana akan disebutkan uh, setelahnya. Wa qauluhu dan Allah Subhanahu wa taala berfirman yu'minuna bil jibti wa tagut. Mereka beriman kepada al-jibt dan kepada at-tagut. Qala Umar berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala Al-jibtu as-sihru. Yang dimaksud dengan al-jibt adalah sihir. Wa taghut as-syaitan. Taghut adalah syaitan. Dan ini tidak menunjukkan batasan tentunya. Yang jelas, al-jibtu wa taghut asihir wa amsalu dan yang semisalnya dan at-taghut syaitan dan sejenisnya sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari pengertian at-taghut kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu setiap hamba yang melampaui batas dari yang disembah atau yang diikuti ataukah yang ditaati di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mencela mereka-mereka yang telah diberikan Alkitab dan mereka membaca Alkitab mengetahui apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi mereka justru lebih percaya dan mereka justru lebih mencondongkan hatinya kepada at-taghut dan al jibut Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibut Watop. Apakah engkau tidak melihat pada orang-orang yang mereka telah diberikan bahagia dari Alkitab ini? Namun mereka tetap beriman kepada Al-Jibit Watawut. Percaya kepada tukang sihir. Percaya kepada para dukun. Percaya kepada para syaitan yang memalingkan manusia dari jalan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini menunjukkan bahwa seorang yang percaya kepada Al-Jibat dalam hal ini sihir atau tukang sihir sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mereka telah berpaling dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa yang diberikan dari Allah berupa Alkitab. Wa qala Jabir dan berkata pula Jabir apabila disebutkan secara mutlak maka beliau adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhumah. At-tawaghitu kuhan. Bahwa para tagut itu adalah para dukun. Karena yanzilu alaihimu syaitan fi kulli hayyin wahid. Adalah turun kepada mereka syaitan pada setiap kampung, setiap kabilah, satu syaitan yang turun ya pada mereka dan membisiki mereka dan mengabarkan pada mereka perkara-perkara yang dusta. Ya. Dalam hal ini dukun yang telah bekerja sama dengan para jin yang mencuri kabar dari langit dan mengabarkan sedikit dari perkara yang benar dan mencampuri dengan sekian banyak kedustaan-kedustaan. Maka di dalam perkataan Jabir radhiyallahu taala ini beliau menyebutkan bahwa para syaitan itu akan turun dari mereka dan mereka akan singgah pada masing-masing kabilah ataukah masing-masing kampung satu syaitan yang akan memalingkan manusia ini dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu an dan dari Abu Hurairah رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Ijtanibu as-sab'al mubiqat Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang binasakan membinasakannya di dunia demikian pula membinasakannya di akhirah berupa adab dan penyebutan tujuh tidaklah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembatasan ya sebab di sana masih ada dan bahkan masih banyak kabair yang lainnya dosa-dosa besar yang lainnya yang juga membinasakan pelakunya. Oleh karena itu para ulama ahli usul mereka mengatakan bahwa mafhum al-adad min adhafil adillah. Ya, memahami satu konteks kalam pembicaraan dari jumlah penyebutan bilangan ini termasuk dalil yang paling baik sekali. Hampir-hampir tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya. Kalau misalnya Rasulullah SAW mengatakan khamsun minal fitrah. Bahwa ada lima perkara dari fitrah. Tidak menunjukkan bahwa hanya lima perkara saja. Dalam hadis Aisyah dijelaskan itu. Ashrun min sunan mursalin. Ada sepuluh dari sunnah-sunnah para rasul. Nah, Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku telah diberikan lima hal yang kelima hal ini tidak pernah diberikan pada seorang pun dari para nabi sebelumku. Penyebutan lima tidak menunjukkan hasriyah, tidak menunjukkan pembatasan. Nah, maka demikian pula di dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah saw Alaihi Wasallam di sini ijtanibu asab al mubiqat jauhilah ya tujuh hal yang membinasakan juga tidak menunjukkan pembatasan bahkan di dalam riwayat yang lain diriwayatkan dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya dan diriwayatkan oleh Abdul Razak secara marfu dan secara mauquf bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al kabairu tis'un bahwa dosa-dosa besar itu ada sembilan hal dan ini pun tidaklah menunjukkan pembatasan. Kalau lalu para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah tujuh perkara yang membinasakan itu? Nah, Qala jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyirku billah." Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya. Wasihru dan sihir. Yang kedua, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang hak yaitu dengan cara yang syar'i yang dibolehkan seorang muslim asal hukumnya tidak diperbolehkan bagi kita untuk menumpahkan darah akan tetapi kalau dia berzina dan dia muhsan maka disyariatkan dan diperbolehkan bagi hukumah untuk membunuhnya dengan cara merajamnya sampai mati. Ataukah seorang muslim sengaja membunuh muslim yang lain? Maka hukumnya adalah al-qisas. Nah, demikian pula apabila seorang membunuh seorang yang kafir yang tidak hak atas dia untuk membunuhnya Disebabkan karena dilindunginya. Di mana kaum muslimin ataukah pemerintah kaum muslimin melindungi dia. Di antaranya adalah seorang kafir muahid misalnya. Yang punya perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak melakukan peperangan. Maka selama mereka menepati janjinya dan selama mereka tidak membatalkan perjanjian damai dengan kaum muslimin, maka tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin untuk membunuh mereka ya selama dalam batas perjanjian. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qatala muahidan lam yurih raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh seorang muahid, kafir muahid, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Nah, demikian pula kafir zimmi, kafir musta'min, ya, selain dari kafir harbi, tidak diperbolehkan seorang itu untuk membunuhnya tanpa hak. Di sini disebutkan bahwa ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan membinasakan pelakunya. Yang keempat wa aklu riba. Memakan harta riba. Ya. Nah. Dan orang-orang makan riba mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akilar riba wa mukilah. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang memakan uang riba demikian pula yang menyebabkan orang memakannya. Maka khuan fillah azakumullah seorang muslim hendaklah mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dari terjatuh dalam muamalah-muamalah ribawiyah. Ya. Nah, baik itu dalam hal tukar menukar barang-barang yang di sana termasuk dari al-asnaf ribawiyah termasuk dalam jenis-jenis yang di sana terjadi riba padanya. nah, Ya. Ataukah dalam hal bermuamalah dengan yang lainnya. Yang mana mereka akan mendapatkan riba. Di antaranya adalah seorang yang menyimpan uang misalnya di bank lalu kemudian menghasilkan bunga dia menyimpan lalu kemudian mendapatkan lebih daripada itu. Dan ini adalah merupakan hasil riba. La syakka fi hadha. Nah, seorang yang memberikan pinjaman dan seorang yang menitipkan asal hukumnya adalah mimbabil minnah ta'awun alal birri wa taqwa saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Tidak mengambil manfaat, tidak mengambil keuntungan. Kapan peminjaman tersebut mendatangkan suatu keuntungan, maka itulah riba. Man aqrada qardan jarra manfaatan riba. Barang siapa yang meminjamkan satu pinjaman yang menghasilkan keuntungan, maka itulah riba. Nah, maka kita berusaha untuk menjaga diri kita, jaga harta kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari uang riba atau dari ta'awun alal itsmi wal udwan. Tolong menolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Nah. Wa aklu malil yatim. Demikian pula memakan harta anak yatim. Ya, dan ini termasuk dosa yang sangat besar. La taqrabu al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Gimana dengan cara yang lebih baik? Yaitu apabila kalian memiliki kemampuan untuk mengolah harta anak yatim tersebut sehingga mendatangkan keuntungan yang lebih besar dan halal, maka boleh kalian memanfaatkannya, mengolahnya, ya ke arah yang lebih menguntungkan tentunya. Nah, maka hendaklah kalian menjaga harta anak yatim tersebut sampai dia mencapai usia balik. Watawaliyomazahaf. Demikian pula lari dari medan peperangan di saat peperangan tersebut sedang berkecamuk dalam al-jihad fi sabilillah wa qadhful muhsanat al-ghafilatil mu'minat dan menuduh wanita-wanita yang suci ya menuduh wanita yang muhsanah yang terpelihara dari zina al-ghafilat yaitu yang suci dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar ya tidak diketahui dari mereka terjatuhnya dalam kemaksiatan, zina dan yang semisalnya. Mereka orang terpelihara. Lalu kemudian ada seorang memfitnah dia. Menuduh bahwa wanita ini penzina misalnya. Atau saya pernah melihat wanita ini bersama laki-laki. Dan melakukan perbuatan mesum misalnya. Waliyadzubillah. Tanpa hujah, tanpa burhan. Tanpa saksi. Yang disyaratkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka ini dosa yang sangat besar sekali. Nah, menuduh seorang tanpa dia melihatnya ataukah hanya dengan khobar-khobar yang tidak jelas. nah, Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan ya kawan. al mukminat dan dia adalah seorang wanita mukminah yang menjadi syahid dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala ini penyebutan as-sihir termasuk di antara dosa yang membinasakan pelakunya. Dia binasa di dunia dekat dengan dihukumkan padanya had apabila dia masih dalam keadaan muslim ataukah dihukum qatlur ridah dibunuh karena murtad misalnya. Ya. Dan kesengsaraan di dunia tentunya. Apalagi di akhirat. Dia akan merasakan adab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Jundab marfu'an dan dari Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu secara marfu'. Yani sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda haddus sahiri darbuhu bisayf bahwa hukuman bagi tukang sihir yaitu menebasnya dengan pedang. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa qala as-sahihu annahu mauquf. Bahwa yang sahih ini adalah mauquf. yakni perkataan Jundab bukan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu hadis ini apabila marfu dilemahkan oleh para ulama di antaranya Al Albani rahimahullah melemahkannya dalam dhaiful jami' demikian pula Al Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari dan juga At-Tirmidzi rahimahullah yang zahir di sini beliau mensahihkan bahwa riwayat ini mauquf dan bukan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ada dua bacaan. Apakah kita mengatakan haddus sahiri darbatun bisayf? Boleh. Atau haddus sahiri darbuhu bisayf. Ya. Hukuman bagi tukang sihir adalah menebasnya dengan pedang. Dan terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam hal membunuh tukang sihir. Apakah dibunuh atau tidak? Riwayat ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad dan Abu Hanifah mereka mengatakan tukang sihir dibunuh. Dan telah kita sebutkan pendapat mereka sebelumnya bahwa mereka berpendapat bahwa tukang sihir kafir dan keluar dari Islam. Dan pendapat ini pun diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdullah bin Umar, Hafsah, Jundub ibnu Abdullah dan Jundub bin Ka'ab dan Qais bin Sa'ad dan Umar ibnu Abdul Aziz dan yang lainnya dari para ulama. Ya. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau merinci dalam hal ini. Sebagaimana yang telah kita sebutkan dalam pembahasan kufurnya juga beliau merinci bahwa di antara sihir ada yang sampai pada tingkatan kekufuran, ada pula yang tidak. Nah, apabila telah sampai pada tingkatan kufur, barulah Al-Imam Syafi'i rahimahullah berpendapat bahwa yang demikian ini Hukumnya adalah al-qatl. dia dibunuh. Nah, karena riddah, murtad dari Islam. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh Ibnul Munzir dan salah satu riwayat dari Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, dan sebagian dari kalangan para ulama juga ada yang menjelaskan bahwa tukang sihir tersebut Apabila dia dibunuh disebabkan karena kufurnya, maka dibunuhnya dia karena murtad. Karena ridha. Namun apabila dia tidak sampai menyebabkan keluar dari Islam dan dia dibunuh, ini kembali kepada istihad imam. Kembali pada istihad pemerintah, imam, pemimpin dalam hal ini ya, dalam hal maslahah dan mafsadah apabila dia melihat bahwa kemaslahatannya tukang sihir tersebut dibunuh ya dengan hukum had walaupun tidak sampai pada derajat al-kufur maka boleh bagi dia untuk melakukannya dan mereka memahami bahwa seperti Umar Abdul Khattab dan yang lainnya uh, me membunuh tukang sihir tersebut disebabkan karena kembali kepada istihad al-imam bukan karena dia sebagai tukang sihir semata. Wallahu a'lamu bisawab Wa fi sahih al-Bukhari an Bajalata ibni Abdah qala dalam sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullah dari Bajala bin Abda berkata kata Ba Umar bin Al-Khattab telah ditulis oleh Umar bin Al-Khattab aniqtulu kulla sahirin Wasahirat, yaitu hendaklah kalian membunuh setiap tukang sihir laki dan perempuan. Qala kata Bajalah, faqatalna thalatha sawahir. Maka kami pun membunuh tiga tukang sihir. Wa sahha an Hafsah radhiyallahu anha dan telah sahih dari Hafsah radhiyallahu taala anha annaha amarat biqatli jariyatin saharatha bahwasanya Hafsah memerintahkan untuk membunuh seorang jariah, seorang wanita yang telah menyihirnya. Fakutilat, maka dia pun dibunuh. Wa kadzalika sahan Jundab, demikian pula yang sahih dari Jundab Ibn Abdullah. Qala Ahmad, maka berkata Imam Ahmad, an thalathatin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari tiga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dinukilkan dari mereka bahwa mereka berpendapat tukang sihir dibunuh dari Umar bin Khattab ya demikian pula dari Hafsah dan dari Jundab radhiyallahu taala anhum sehingga beliau berpendapat bahwa tukang sihir secara mutlak hukumnya adalah al-qatl ya dibunuh apabila telah sampai pada darajatul kufur maka dibunuhnya karena murtad apabila tidak sampai pada derajat kufuran maka dibunuhnya karena had ataukah kepada istihad al-imam wallahu a'lamu bisawab akan tetapi di sana ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang masyhur, hadis yang sahih tentang kisah tersihirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau disihir oleh salah seorang dari sekutu Yahudi. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Walhasil dalam cerita yang panjang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembuh ya dan Jibril meruqyah beliau sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian ada salah seorang dari kalangan para sahabat ya yang bertanya halana syartaha kenapa engkau tidak membalas itu sihirnya ya sehingga memudaratkan dia misalnya nah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ya beliau kemudian tidak melakukan dan juga tidak mengabarkan kepada tukang sihir Yahudi tersebut. Nah, beliau mendiamkan dan beliau pun tidak membunuh tukang sihir tersebut. Kalaulah membunuh tukang sihir tersebut adalah hukum syar'i secara mutlak, maka tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuhnya. Karena telah sabit bahwa dia telah menyihir. Akan tetapi sebagian para ulama memberikan jalan keluar dalam tentang hadis ini bahwa uh, dalam kejadian tersebut yang menyihir dia adalah seorang dari kalangan Yahud yang terjadi perjanjian damai antara kaum muslimin dengan mereka. Sehingga dalam hal ini seorang kafir ya, seorang kafir semacam al-Yahud yang terdapat dalam hadis tersebut walaupun dia telah menyihir ya sebab sihir adalah sesuatu yang yang halus dan tidak transparan dalam dalam membatalkan perjanjian, maka dalam hal ini dia tidak dibunuh. Apabila dikhawatirkan mendatangkan fitnah. Sebab kalau dibunuh, mungkin orang akan menyangka bahwa ini adalah fitnah yang kemudian para sahabat disangka bahwa merekalah yang awal yang membatalkan perjanjian damai tersebut. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkannya. والله أعلم بالصواب إلى هنا يا إخوان تفضلوا حفظكم الله